Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Saudara-saudaraku sekalian boleh saya ulangi sedikit perjalanan masa lalunya ini? Perjalanan dari Tauhid dari mengontrak sebuah kamar tahun 86 masih belum begitu sadar tentang arti hidup ini. Usia waktu itu 24. Cari mau kemana hidup ini? dengan karunia Allah hati dibuka ternyata mati-matian banting tulang peras keringat kalau kita tidak tahu jalan hanya dapat capeknya saja mulailah belajar agama lebih intensif diantar oleh beberapa santri saudara Eka saudara Eka ini dulu adalah pembawa koran saya yang jualan dan beliau yang megang dari bawah sekali semuanya 87 dengan izin Allah berangkat ke Mekah di Mekah tuh minta tiga perkara satu minta hidup ini jangan pernah jadi beban bagi siapapun malu hidup cuma sekali sebentar jadi beban yang kedua Minta supaya hidup ini bisa membawa manfaat sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, minta pendamping yang solehah, yang mau dan bisa diajak berjuang. Alhamdulillah saudara-saudaraku, 87 pulang dari Mekah terus menikah. Walaupun belum punya rumah, belum punya apa-apa dari bawah ya tidak menyangka dapat istri seorang putrinya kiai ini merupakan kombinasi yang pas ya saya anak tentara keras disiplin istri makhluk halus begitulah ya semua lembut karena katanya kalau batu dengan batu bisa belah. Tapi kalau batu yang keras dengan tanah liat lengket. Alhamdulillah jodoh nama istri Ninih Mutmainnah itu namanya bagus sekali ya karena nafsu itu ada nafsu lawamah ada nafsu amarah dan nafsu mutmainnah itu nama dari Quran. Hmm. Masya Allah. Saya menikah usia 25 tahun. Istri menikah usia 20 tahun ya. Semester 2. Waktu itu kelihatannya istri saya terpikat kepada saya begitulah ya. Apalagi saya maksudnya begitu. Ini perlu dijelaskan, tidak hal-hal seperti ini perlu ya. Mengapa? Karena jangan sampai melihat Darut Tauhid sudah dianggap maju hanya melihat kemajuannya. Sebetulnya kemajuan itu fitnah, ujian, ya. Kesuksesan itu alat ukurnya bukan megahnya bangunan. Kesuksesan itu bukan jamaah banyak. Kesuksesan itu tidak diukur dengan popularitas. Kesuksesan tidak diukur oleh oleh kegemilangan prestasi, bukan itu bukan kesuksesan, itu baru cobaan. Kesuksesan itu alat ukurnya adalah bagaimana setiap tindakan bisa semakin ikhlas. Bagaimana setiap nikmat bisa tambah syukur. Bagaimana setiap cobaan bisa tambah sabar. Jadi bukan kejadiannya alat ukur kesuksesan, tapi sikap terhadap kejadian. Karena perkara jamaah banyak saya lihat orang-orang zolim juga bisa mengumpulkan masa lebih banyak. Perkara bangunan megah, orang-orang yang kufur nikmat juga diberi melimpah. Jangan ukur kesuksesan seseorang hanya dengan aksesoris duniawi. Ya. Teruskan. Tahun 87 alhamdulillah Walaupun rasanya asalnya pesimis ini bisa jodoh ya Maklum anak tentara kurang populer di kalangan anak kiai Pasarannya kurang eh, pas gitu ya Kurang bagus pasarannya Tapi karena saya tahu si dia itu adalah milik Allah Jadi laporan saja kepada penguasa calon mertua Rekan-rekan sekalian Ya Alhamdulillah dari bawah sekali dari mulai jualan koran tahun 87 Agim tukang koran itu ya tahun 88 jualan baso kalau tidak salah insya Allah bulat itu baso bikinan jam 4 subuh sudah giling istri waktu itu ingidamnya tuh anti baso lagi jadi bau badan saya kan bau baso. tapi itulah pengorbanan sedih itu waktu itu ya Jualan baksonya juga istri hamil. Berat, tinggal masih di orang tua di pondok mertua permai. Sesudah begitu baksonya waktu itu dianggap terlalu ideal. Jadi setiap azan rumah makan ditinggalkan, yang belanja kalau mau nambah ambil sendiri. Kalau mau bayar ini lacinya, kalau mau kembalian ambil sendiri. Akhirnya pembeli stres itu ya. Maaf, bahkan hmm, yang lebih banyak datang tuh yang konsultasi. Jadi makan baksonya semangkuk diamnya dua jam begitu. Hasilnya ah, berat, hanya 30 ribu sebulan tuh paling. Tahun 89 meningkat sudah mulai ada gergaji handicraft yang sekarang jadi perusahaan handicraft mulai usaha maaf ya pakaian dalam ini jadi habis ceramah begini dulu biasanya AA terus jualan pakaian istri yang milih saya yang jualan pesen kredit jadi agak tahu beberapa ukuran itu dari jualan seperti itu dulu 90 pindah ke Geger Kalonggirang Mantra kamar dan start dari sana bulan Oktober geger kalong girang 38 kontrak 200 ribu per kamar ada 20 kamar saya hanya sanggup kontrak satu kamar dilempar botol minuman keras dan sebagainya ya, itulah episodenya satu tahun kemudian kontrak 20 kamar 91 Tahun 92 terbeli kontrakan itu harganya 98 juta kalau tidak salah. Tahun 93 dirobohkan rame-rame oleh santri. Kenapa? Sudah tidak muat jamaahnya. Tahun 94 kita bangun Masjid Darut Tauhid sama-sama. Disebutnya Masjid Sejuta Tangan. Oh ya, tahu tidak tanah itu bisa terbeli? Ini saya harus berterima kasih kepada Pak Zainuddin MZ. Pada waktu itu AA termasuk seorang yang dapat undangan, beli undangan untuk mendengar ceramah Pak Zainuddin dan WS Rendra. Tapi pada waktu itu Pak Zainuddin tidak bisa hadir karena kepalanya tertimpa lampu. Luka, padahal saya sudah menulis surat Pak Zainuddin tolong beli pesantren kami nanti saya nyicil daripada dibeli orang lain. Karena Pak Zainuddin belum hadir, panitia kan bingung Rendra sudah puisi lagi, puisi lagi capek kelihatannya. Wah itu ada Aagim. Saya diminta tampil, bayangkan waktu itu masih muda. Sekarang juga mudah-mudahan belum tua ya. Suruh tampil orang menunggu Pak Zainuddin yang tampil saya. Wah ribut. Al-Fatihah. Diam saja semua Terus doa panjang. Bubar. Wah telepon kering. AA. Darutain bukan milik AA. Itu titipan Allah. Kalau ada apa-apa beritahu umat. Alhamdulillah terbeli. Ya. Jadi saya bersyukur kepada Pak Zainuddin yang tertimpa lampu. Pak Zainuddin tertimpa lampu, kami tertimpa rezeki Itulah namanya rezeki yang adil ya. Jadi jangan pernah menganggap musibah itu jelek ya. Musibah yang paling fatal adalah hilangnya kesanggupan kita mengenal kebenaran itu musibah. Perkara dihina, difitnah, dicaci, luka, sakit itu mah kecil ya. Tapi hilangnya mengenal arti hidup itu musibah. Sampai tahun berapa tadi? 94. Desain para santri, bangun. Bagus itu waktu itu. ITB datang Senin, Unpad Selasa, ikip dijadwal waktu itu. Giliran mulai menggali masak, wanita bagian masak, ada yang bawa tomat. Kenapa ini tomat? Ya untuk kesegaran yang kerja ada yang bawa paku, ada yang bawa... itu benar-benar membangun itu dengan uang dari masyarakat. Proposal nggak laku. 95 jadi yang di belakang 96 terbeli itu moncong dari Tauhid yang depan ya itu real estate 97 jadi koperasi kita, 98 bangun cottage, 99 Jakarta, Batam, 2000 sekarang insya Allah kita akan bebaskan tanah yang seluas 4 hektar di atas itu ya hitung-hitung usaha kita sudah hampir 20 divisian ya wallahu alam dan saya berharap tahun 90 eh 2002 Repetita 4 ya AA sudah ada di titik zero ya Darut sudah tidak tergantung kepada siapapun yang akan mengelolanya ya jadi tidak boleh lembaga Darut ini identik dengan nama seseorang Darut Tauhid adalah milik umat yang dikelola dengan profesional mudah-mudahan nah rekan-rekan sekalian hari ini malam ini kita akan membahas syukur kita kalau mendengar kata syukur yang terbayang syukuran-syukuran yang terbayang apa kira-kira makanan ya memang bagi sebagian orang kata syukuran itu identik dengan perbaikan gizi. Santri juga begitu maaf santri ya. Padahal kalau kita tahu rahasia syukur yang sebenarnya, kan banyak yang nanya, "AA, apa sih rahasianya membangun darutai dari zero, nggak pakai minta ke siapapun?" Benar, karena dulu Guru kami menganjurkan AA pokoknya pantangan kamu adalah minta-minta. Jangan pernah minta-minta kepada manusia. Hmm, apa manusia? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa tai, katanya begitu. Lewat. Semakin kamu berharap kepada makhluk, semakin kamu hidup akan hina. Dan makhluk tidak akan pernah bisa memberi apapun illa biiznillah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau hatimu bulat yakin kepada Allah, enggak ada cerah kepada selain Allah, fa huwa hasbuh, bekal dicukupi kebutuhanmu. Allah Maha tahu kebutuhan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Tidak usah rewel. Lakukan yang terbaik ikhlas, maksimal, tawakal. Demi Allah tidak akan tertukar dan tidak akan meleset. Itu pantangannya. Maka sepahit apapun, sesulit apapun, sekuatnya jangan pernah minta. Paling top pinjam. Pinjam lebih berharga daripada minta. Ya. Saya kira Pak polisi di pinggir jalan lebih terhormat pinjam daripada minta betul tidak? Ya terserah saudara lah mana yang lebih terhormat ya. Nah hadirin Jalanilah dengan rahasia syukur ini Karena syukur ini sebagai kunci pembuka pintu nikmat Jadi semua kebutuhan kita Allah maha tahu Kuncinya diantaranya syukur Syukur itu apa? La insyakartum lazi dan Barang siapa yang ahli mensyukuri nikmat yang ada, maka Allah akan membuka pintu nikmat yang belum ada. Jadi tidak usah rewel. Punya kunci isi lemari untuk kita. Banyaknya di antara kita lebih sibuk memikirkan isi lemari daripada memikirkan kuncinya. Nah, rekan-rekan sekalian, syukur yang pertama hati tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki, kecuali total segala-galanya hanyalah milik Allah. Manusia cuma sekedar makhluk yang hidup. Eh, bagaimana? Manusia cuma nebeng sebentar. Kita enggak pernah punya apa-apa kecuali sekedar tertitipi sebentar dan nggak pernah bisa dibawa kemana-mana. Ini penting ini. Kita harus yakin seyakin yakinnya bahwa kita itu tidak memiliki apapun selain hanya titipan dan kita pun bukan milik siapapun. Allah. Jangan takut ancaman bunuh. Hah, nyawa memang bisa diambil orang. Yang bikin kita Allah Ancaman mati kepada kita sama dengan yang mengancamnya juga sudah diancam mati ya. Antara hakim pemfonis hukuman mati dengan terdakwa belum tentu terdakwa yang duluan meninggal. Tidak jarang hakim duluan meninggal daripada terdakwanya. Ya. Saudara terdakwa diponis hukuman mati. Tok tok tok. Padahal kata malaikat kamu juga sudah diponis. Ya. Ada tetangga yang koma lima tahun, justru yang meninggal yang nengoknya. Ih, bukan milik siapapun diri ini. Maka jangan gadaikan kehormatan kita dengan merendah-rendah kepada makhluk. Setuju tidak ini hadirin? Kalau kita tidak punya pangkat yang tinggi, tidak punya harta berharga, tidak punya rumah berharga, tidak punya mobil berharga. Satu-satunya yang harus kita jaga sampai mati, harga diri. Apa artinya kita punya mobil berharga, rumah berharga, tapi diri kita tidak punya harga? Orang punya harga diri ketika dia tahu saya adalah Abdullah hamba Allah, Gak ada yang memiliki diri ini selain Allah. Manusia semua bekal musnah sehebat apapun. Ya. Kita tidak berniat meremehkan orang lain, tapi tidak berarti harus menjadi rendah di hadapan orang lain. Rendah diri itu kepada Allah, kepada manusia rendah hati. Rendah hati itu bukan merasa rendah, tapi karena inilah etika kemuliaan. Diri ini bukan punya kita nih. Kita nggak bisa nahan jerawat satu saja tidak sanggup nahan. Betul? Uban. Tahan supaya nggak keluar. Putih satu. Ya. Semoga Allah memuliakan the way dengan dapat hidayah. Tahu the way Yaitu guru Saulin kita itu. Itu 20 tahun latihan cikung. Tombak ke sini, sini, sini, ngedorong mobil kuat, kepala pakai bata, dengan izin Allah kemarin makan sambal di opname Masya Allah hanya cengek sebesar ini tidak berdaya tubuh bukan milik kita ya maka sudahlah ingat rumusnya apa rumus tukang parkir lihat tukang parkir walaupun banyak mobil tidak pernah sombong ya Genti-genti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis. Tidak sakit hati. Apa sebabnya? Sebab tidak merasa memiliki. Hanya merasa tertitipi. Biasa-biasa adalah dunia. Ya, betul tidak? Hei, betul tidak ini? Mojo neko-neko lah. Biasa-biasa nebek. Betul tidak? Hei, Betul tidak ini? Ojo neko-neko lah. Biasa biasa. Nebeng hidup aja kok centil ya. Bagaimana rumusnya? Fir'aun katanya kaya. Mana dibawa apa sekarang jadi mumi kayak gitu. Marcos katanya kaya. Apa yang dibawa? Cuma merasa memiliki ya Belum tentu menikmati. Apa orang punya segala ada dia nikmati? Belum tentu. Walaupun banyak uang, lihat juga enggak pernah. Kalau benar Suwendo itu ngambil 35 miliar, dah enggak pernah lihat itu uangnya. Ya, apa dia pegang? Enggak. Lihat? Enggak. Hanya catatan. Itu juga dibagi-bagiin. Ya. Katanya dia punya villa, tapi enggak pernah keluar. Kalau punya peternakan sapi, kasih aja kolesterol, nggak bisa makan daging. Kasih sariawan, nggak bisa makan pedas. Kasih asam urat, nggak bisa makan daun-daunan. Kasih penyakit gula, hanya air putih, kaya juga nggak jadi, hanya seneng aja memiliki. Maka rekan-rekan sekalian, saya bukan ngajak miskin ini ya. Tapi <clears throat> Jangan eh sama dunia biasa-biasa aja lah. Boleh tidak kita punya dunia? Boleh. Cuma dunia jangan pernah disimpan di hati. Sepatu bagus taruhnya di kaki. Kalau sepatu bagus ditaruh di hati, sepatu bagus jadi tinggi hati. Lihat orang lain yang lebih bagus jadi iri hati. Sepatu hilang sakit hati. Habis hati sih yang sepatu ini Taruh sini ajalah. Jangan naik ke sini. Hati hanya untuk Allah. Nggak ada. Dunia cuma numpang lewat saja. Gimana syairnya? Hidup di dunia sebentar saja sekedar mampir sekejap mata jangan terpesona jangan terpedaya akhirat nanti tempat pulang kita akhirat nanti hidup sebenarnya astagfirullah منسي yang ini pakai nampung jompo yang tidak punya keluarga. Itu pakai nampung para pengungsi. Gak apa-apa bikin rumah yang banyak. Gak kita tidurin, gak apa-apa. Tapi tiap orang yang tidur karena amal kita ketemu dengan pahalanya di sorga. Pengen tanah sempit atau luas? Beli yang luas tanah, kapling-kapling, bikin wakaf. Tiap orang sujud di tanah wakaf kita. Hmm, di akhirat ketemu. Kita kaget loh loh. Ini pahala dari mana? Rasa-rasanya saya pas-pasan. Ini pahala wakaf saudara. Katanya banyak orang kaya tanahnya luas, stres ya. Dunia mah bukan untuk dinikmati. Dunia mah untuk jadi ladang amal. Empat pulang nanti ya. Kerja sangat keras cari rezeki supaya banyak nolong orang. Kita harus ingin tetesan keringat kita membuat orang lapar bisa jadi makan. Gak punya pakaian, punya pakaian. Gak punya berteduh, berteduh. Gak punya ilmu, dapat ilmu lewat tetesan keringat. Kita nggak bisa itu nikmati uang itu di dunia. Tapi kenikmatan kita sudah jadi jalan buat orang lain. Gak apa-apa. Kita mati demi Allah ketemu nanti. Maaf, jadi jangan sampai uraian tadi membuat saudara jadi pengen miskin. Ya. Rekan-rekan sekalian, apa ciri yang kedua ahli syukur? Ahli syukur yang kedua itu Abdul doa Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Artinya jangan pupujian ya Apapun yang membuat kita dipuji demi Allah pasti itu milik Allah. Wah, kamu ganteng, oi. Siapa yang mendesain wajah kita ini? Pesan? Hmm. Wah, kamu badannya gagah. Siapa yang mendesain membuat otot kita seperti ini? Kalau Allah mau, bikin aja lumpuh sebelah, nggak berdaya. Wah kamu otaknya pinter. Siapa yang bikin otak ini? ya? Kalau Allah mau bikin stroke. Memori bisa hilang itu. Gak usah bilangan jam itu. Pernah ada salah seorang rekan kantor ayah saya. Perwira. Maaf rekan satu. Korpsnya lah kurang lebih. Sekolah di luar negeri sana sini. Perwira ini Pas pulang pinggangnya sakit terus. Lama-lama diperiksa. Eh terserang tuh jadi lupa. Istri lupa, anak lupa. Kalau Allah mau, gak berdaya. Jadi jangan pernah kita berbunga-bunga dengan pujian. Gak cocok, gak cocok. ini rahasia kita-kita aja ya. Kalau mau jujur, pujian tuh gak ada yang cocok dengan kita. Kita dipuji itu topengnya aja. Kita dipuji karena Allah masih menutupi aib kejelekan dan kekurangan kita. Betul? Eh, betul tidak? Si ini nih duduk di sini didengar saudara-saudara bukan karena kemuliaannya demi Allah orang ini diuji duduk seperti ini karena Allah menutupi begitu banyak kekurangan orang ini kalau saudara tahu siapa orang ini yang sebenarnya, saudara tidak akan pernah mau berkumpul seperti ini. Saya sering mendengar pujian yang datang kepada orang ini. Tidak ada yang cocok. Benar. Maka jangan pernah terperangah oleh pujian. Jangan pernah menipu diri terhadap pujian orang. Jujur, Pujian itu hanya hak Allah. Kalau kita sudah jujur kepada diri, tidak akan sakit hati dengan penghinaan. Karena penghinaan yang datang kepada kita itu masih jauh lebih bermutu dibanding kejelekan kita yang aslinya. Betul? Sudah. Alhamdulillah saja. Apapun pujian yang datang kepada kita, cepat serahkan kepada Allah. Wah, kamu hebat. Alhamdulillah, Allah lah pemilik segala kejadian. Wah, anakmu pinter-pinter. Maha suci Allah, Allah yang menciptakan mereka. Allah yang mengurus mereka setiap saat. Doakan supaya kepintaran anak-anak tidak jadi fitnah, tidak jadi ujub takabur. Wah, saudara hebat, kaya. Alhamdulillah, semuanya hanyalah milik Allah. Saya hanya nebeng sebentar merasa memiliki besok juga saya mati nggak dibawa itu. Wah kamu punya jabatan tinggi. Ah Allah yang mengatur. Kullillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tansul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Allah, umaya Allah engkau lah yang memberi kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau angkat derajat siapa yang engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. dikal khair. Di dalam genggamanmu lah segala kebaikan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah kuasa terhadap segala sesuatu. Cepat. Kalau ada pujian. Jangan sampai membuat hidung kita membuat kita menipu diri sendiri. Dari Tohid maju, ah, bukan karena orang-orang ini, benar. Tanpa makhluk ini, kalau Allah mau menciptakan pesantren, dia pilih orang-orang sesuka dia. Tiga, ciri syukur yang ketiga adalah manfaatkan nikmat yang ada mendekat kepada Allah. Saudara pernah mendengar kalau tidak salah pernah di TV diungkapkan ini. Ada penunggang kuda bertiga. Sampai di sebuah hutan istirahat, tidur. Sedang tidur kuda kabur. Ketika bangun panik. Aduh kuda hilang. Ada sang raja yang bijaksana Kirim kuda yang bagus lengkap dengan perbekalan. Ketika sampai kuda bagus kudanya. Si A ini ya. Wow. Keren mungkin begitu ya. Lihat kuda yang begitu bagus, terpesona, lihat bekal yang begitu banyak, terpana, Si B lain lagi. Kalau A hanya terpesona kepada kuda tanpa nanya ini kuda siapa untuk siapa. B lain lagi. Ketika lihat kuda, wow, ini kuda bagus. Ini kuda milik siapa? Ini kuda milik raja. Lalu untukmu, wah, sampaikan makasih buat raja. Bilangin saya senang gitu. Si C lain lagi, Ketika lihat kuda, eh, ini bukan kuda saya ini. Saya tahu kuda saya bukan seperti ini. Ini kuda siapa mas? Ini kuda raja. Ah, kenapa raja masih kuda kepada saya? Sengaja raja memberikan kuda ini kepadamu. Semata-mata agar saya bisa akrab dengan sang raja. Oh, saya senang sekali. Terima kasih. Nah itulah sebagian besar manusia oleh Allah diberikan harta, diberi pangkat, diberi jabatan, kedudukan. Wah, dia gembira sekali dengan kuda titipan ini. Sampai dia tidak sadar bahwa semua ini cuma titipan. Punya motor sibuk nyuci motor sampai nggak wudhu, nggak sholat. Punya bisnis sibuk rapat saudara bisnis sampai nggak sholat itu ninggalin sholat gara-gara rapat apa-apaan. Punya toko, sibuk ngurus toko sampai nggak sempet sholat. Mau dibawa kemana toko? Eh? Nunggu mati aja, repot-repot amat. Pak, Bu, hati-hati nih. Harta gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas itu kan cuma titipan sebentar. Nah, tipe yang paling bodoh adalah orang yang lupa kepada pemberinya. Yang kedua, itu orang-orang model kita. Alhamdulillah, ya Allah. Ya tenang ya Alhamdulillah. Lumayan. Tapi ahli syukur itu yang ketiga. Ketika dapat uang, ya Allah. Engkau menitipkan uang kepada hambamu ini. Tuntun ya Allah agar uang ini bisa manfaat sebesar-besarnya untuk mendekat kepadamu. Bersihkan zakatnya, cepat tolak balak sidik jangan butuh tolong tolong demi Allah uang yang dengan sadar titipan Allah dan dipakai secara wajar di jalan Allah itulah yang akan mendatangkan rezeki tiada ber, tiada terputus maka tidak bisa miskin ahli sedekah itu nggak bisa nggak bisa yang miskin itu yang pelit koret kedekut buntut kasir cap jahe. Maaf ini. Tapi kan dia kaya. Boleh kaya, tapi kalau batinnya dibuat miskin. Koruptor itu bukan orang miskin. Koruptor tuh banyak uangnya, tapi terus kalau kata Pak Zainuddin MZ orang serakah itu kan ada monyet ambil pisang, ada lagi pisang ambil, ada lagi pisang taruh dulu ambil lagi, ada lagi taruh sini. Ini semua. Oh, oh. <laughs> Apa jadinya saya di kamera beginian? Eh? Rekan-rekan sekalian hati-hati ini. Punya kening ingin nikmat jernih pakai aja banyak sujud ya. Wow, uh, cerdas mulut ingin punya kekuatan pakai aja banyak zikir mendekat kepada Allah dalam bahasa Sunda saucap nyata saciduh metu nantinya punya rumah ingin penuh nikmat pakai aja mendekat kepada Allah pakai banyak tiap orang yang masuk ke rumah kita jangan lihat kekayaan kita tapi lihat kekayaan Allah maka kalau nanti punya rumah boleh bagus, boleh. Tapi tiap orang yang datang ke rumah kita, jangan ingat kita yang hebat. Tiap orang masuk ke rumah kita, ingat Allah yang hebat. Itu baru rumah yang bagus. Kalau saudara di potret wisuda, boleh tidak? Boleh. Supaya tidak takabur, didampingi oleh potret adik kita yang tamat TK Al-Quran. Itu kan sama-sama pakai toga, betul tidak? dampingkan. Jadi lulus sarjana dengan lulus TK itu sama ya. Lulusnya yang membedakan tuh akhlaknya, betul tidak? Kalau hanya ngandelin potret, nggak ngandelin kemuliaan ya TK lah ya. Nah, rekan-rekan sekalian, rumah pakai banyak baca Quran, itu enak rumah tuh. Pakai banyak majelis taklim, itu rumah sejuk nantinya. Pakai banyak menjamu tamu barokah. Tapi kalau rumah hanya pamer kekayaan, jarang dipakai menjamu tamu, nggak dipakai nampung orang-orang yang duafa, eh, masuk ke rumah kayak masuk ke dalam oven. Walaupun pakai AC sampai beku diri kita, seperti naga panas ini betul ini. Dan kebahagiaan mah bukan dari ukuran rumah, dari jumlah harta enggak, itu mah hanya aksesoris duniawi. Garong saya jadi kasih ya. Kebahagiaan kalau kita jadikan pendekat kepada Allah. Ya, saya terkesan dulu ada seorang maaf ya, komandan PM waktu itu di sini daerah sini. Saya lihat para motoris itu lagi belajar ikro cobalah bedakan apalah bedanya hak dan hak saya tanya komandan ini lagi diapain para motoris ini yang bagian pengawal itu ya A, mumpung saya jadi komandan udah saya suruh mereka itu belajar ngaji kalau saya nggak jadi komandan nggak bisa nyuruh ini syukuran namanya dengan kedudukannya dipakai dirinya anggotanya mendekat kepada Allah Seorang guru bahasa Inggris, muridnya nakal-nakal. Ayo, kalian harus menerjemahkan ceramahnya Agim tuh. Jadi murid yang nakal saya dengerin ceramah. Gara-gara guru bahasa Inggris, ini guru bahasa Inggris syukuran dengan profesinya membuat muridnya tidak hanya tahu bahasa Inggris tapi tahu kebenaran. Inilah namanya syukur. Bangsa kita babak belur, Habis bangsa kita nggak dipakai mendekat kepada Allah sih. Jadi berantakan kayak gini. Orang rebutan masuk istana negara, padahal tiap yang di sana keluarnya pusing, ya. Iya kan? Masih ingat? Besok mungkin di TV ada ya di RCTI. Itu saya cerita tentang Belanda. Hmm. Hmm, hmm, hmm, hmm. hmm meninggal ganti Jepang meninggal ganti Bung Karno hmm. Hmm, hmm, meninggal istana tetap di sana ganti Pak Harto sudah keluar sakit ganti Pak Habibie nah ini masih lincah keluar ya ganti sekarang siapa Gus Dur hmm. hmm. hmm. pusing. Maksud saya pusing gitu ya. Nggak boleh menertawakan orang lain. Astagfirullahaladzim. lah Saudara-saudara, Orang rebutan pengen ke sana. Gak ada satupun yang keluar dari sana dalam keadaan cemerlang. Ya. Karena apa? Mungkin karena selama kepemimpinannya belum bersungguh-sungguh mengajak rakyatnya. Ayo dekat dengan Allah. Mau ngapain? Hidup di dunia cuma sebentar. Taat. Waduh programnya bikin masyarakat mulia. Akhlaknya taat. Perkara bikin bangunan beton mah nggak begitu sulit. Tapi bikin kokoh pribadi masyarakat ini yang penting. Nah sekarang lihat TV kayak gitu, ya nggak? Bebas video porno di mana-mana. Wah kita lagi benar-benar menanti bala bencana. Maka kita harus sepakat nih tiap yang hadir saat ini. Kalau sekarang hadir lima enam ribu punya objek garapan dakwah seminggu satu aja berarti sudah kelipatan 6000 lagi ya saya kira lebih para pendengar yang budiman di rumah bisa ratusan ribu kita sepakat hidup cuma sekali-kalinya harus mengajak orang lain bisa dekat dengan Allah posisi apapun diri kita harus menjadi jalan kebaikan bagi orang udah cukup tuh itu termasuk syukur mahasiswa boleh tidak saya tahu? wah Allah Akbar, bagus. Jihad, bagus. Tapi lihat nilai dong. Kalau D semua, ada susah juga ya. Tapi kan masalah kuliah duniawi, lah kita di mana sekarang? Bagusnya saya setuju para mahasiswa itu aktivis aktivis jihad itu nilainya A semua. Akhlaknya mulia, nilainya A semua Kum laut pribadinya cemerlang. Gak usah banyak ngomong Islam ya. Bisa jadi kita lebih kuat dakwahnya dibanding dengan nilai E. Tidak salah sih teriaknya, tapi nilainya itu yang mengecewakan ya. Saudara belajar sungguh-sungguh agar bisa menjadi lulusan terbaik dan menjadi dakwah saya kira ini syukur. Karena kuliah dipakai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya ingin gelar, siapa tahu mati sebelum diwisuda, sudah, ya. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, dari Tauhid bisnis bagi kami bisnis bukan hanya untuk uang. Kalau hanya untuk uang rugi. Bisnis adalah sarana mendekat kepada Allah. Bisnis adalah sarana peran khalifah kita mensejahterakan diri, mensejahterakan orang lain. Bisnis adalah sarana dakwah. Mudah-mudahan Allah yang mendatangkan nanti kemampuan kepada kita melimpah. Kalau saudara hanya ingin cari uang, bagaimana kalau mati sebelum dapat uang? Ya, rugi. Terakhir, idaja jaa wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا Kesuksesan itu menjadi fitnah kalau tidak dibarengi dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan sucikanlah Allah. Pujilah Allah serta istighfar. Itu ketika penaklukan Mekah. Jangan sampai kesuksesan membuat kita merasa mulia. Jangan sampai kesuksesan membuat merasa kita cemerlang. Justru kesuksesan harus membuat kita makin rendah hati. Ingat di u, Makin ini naik ke atas, ini makin turun. Makin kita ngangkat diri, makin hina. Makin tawadu, makin cemerlang. Kesuksesan sama sekali tidak boleh membuat kita merasa lebih dari orang lain. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. dan sucikanlah Allah jangan merasa diri suci. Dan pujilah Allah, jangan merasa diri terpuji. Istighfar, tobat, tobat, tobat. Jangan sampai kesuksesan membuat kita jadi ujung takabur. Padahal la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, jangan pernah ukur kesuksesan seseorang hanya karena hiruk pikuk duniawi ini hmm, belum tentu ingat moto kita hidup adalah untuk berprestasi mempersembahkan yang terbaik yang bermakna bagi dunia dan berarti bagi akhirat nanti itulah syukur mau ngapain lagi kita lagi nunggu mati betul tidak ah, kenapa takut mati ya kita justru tiap hari nunggu mati nih. Mau ngapain lama-lama di dunia, betul tidak? Dunia cuma mampir. Tiap hari harusnya kita nanti saat kematian kita dalam cara terhormat. Kan menurut Rasulullah, orang yang paling cerdas itu siapa ya Rasul? Orang yang paling cerdas itu bukan orang yang bergelar, berpangkat bukan orang yang paling cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling siap untuk mati tiap waktu kita ingat mati tiap waktu kita siap jangan sampai salah niat jangan sampai salah langkah setiap waktu kita jaga mau berangkat naik mobil belum tentu balik lagi pamitan kepada istri ma aku pergi Mungkin tak akan lama, mungkin selama-lamanya. Ini hutang kita, ini harta kita. Selama tinggal sayang. Kalau aku tak kembali dan kau ingin menikah lagi, nikahlah dengan yang lebih soleh. Enggak apa-apa berkata begitu. Tapi kalau mama memang selama ditinggalkan mama yang duluan meninggal, mama harus menerima kenyataan papa menikah lagi misalnya. Saya kira normal, manusiawi ya. Jangan terlalu muluk dalam hidup. nah itu juga alamiah, manusiawi. Ngobrol dengan anak-anak biasa ngobrol kematian tuh ya. Kenapa? Kita pasti mati dan kita tidak tahu kapan akan mati. Setiap saat siap, luruskan niat. Ya. Mau tidur, jaga wudhu. Ya Allah, saya tidak tahu besok masih bangun atau tidak. Tapi saya mohon jadikan tidur saya tidur terbaik. Zikir sambil tidur. Menjelang tidur. Kita nggak bangun lagi, nggak apa-apa. Karena barang siapa yang zikir sebelum tidur, maka sepanjang tidur dianggap zikir. Naik mobil, pegang tasbih. Di mobil, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat Quran. Tidur, di sini ayat Quran. Tabrakan, nggak ada masalah. Kalau sudah waktunya mati, nggak apa-apa. Naik pesawat, siap. Mau jatuh gak ada masalah. Nah, kalau sudah waktunya mah gak bisa. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa mundur barang sekejap, tidak bisa maju barang sekejap. Kita bakal ngedatengin tuh tempat kita mati, ya. Wah, kalau gitu ah pasrah aja. Salah. Mati itu urusan Allah. Urusan kita adalah ikhtiar supaya hidup yang lama, ya. Latihan bela diri yang baik. Kalau bisa latihan apa saja yang membuat kita nanti sebelum mati itu bisa melakukan yang terbaik. Wah kalau perang gak usah diharapkan nyawa nggak akan ketuker. Memang gak ketuker tapi matinya konyol membinasakan diri ya. Jadi ingat saudara ya perkara mati gak apa-apa itu urusan Allah. Urusan kita adalah fight terus seakan-akan kita akan hidup seribu tahun. Tapi kalau dicabut kapan aja nggak apa-apa. Ada yang nanya AA, AA mati-matian sekarang ngebebasin tanah wakaf. Hari AA apa punya apa? Nah, ini justru warisan kita buat generasi yang akan datang rezeki kita. Ya. Mungkin masih ingat ada seorang tua sekali menanam kurma. Kata khalifah, "Kek, kakek kan sudah tua, nanam kurma Mungkin korma tumbuh kakek udah meninggal, kapan menikmatinya? Eh, jangan ngomong begitu. Bukankah kita makan korma sekarang? Justru jasa orang-orang yang sudah meninggal. Masa kita tidak mau berbuat sesuatu? Bukankah kita menikmati jasa orang yang sudah wafat? Kata khalifah, aduh benar ini si kakek. Pengawal, bawakan seribu dirham nih sudah membuka hati saya kasih hmm ya Allah baru juga nanam sudah berbuah oke okay. saudara-saudaraku sekalian doakan ya dengan adanya dari Tauhid 10 tahun seperti ini diuji oleh Allah dikenal oleh berbagai lapisan sekarang sudah merambah Jakarta Jakarta lebih dari ini pengajiannya ya sudah banyak besar saya tuh tuh makin hari makin takut aja takut terkecoh oleh semua ini maka di Darul Tauhid sendiri sekarang semua tahajudnya harus diperbaiki saum diusahakan semuanya diperbaiki karena jangan sampai kemajuan ini jadi fitnah Kesuksesan tidak diukur oleh besarnya, oleh omzet, oleh banyak jamnya jam. Kesuksesan dari keikhlasan, ya. Saudara juga harus bertanggung jawab kepada saya, ya. Tolong, saudara enak cuma dengar. Lah saya bagian berbicara begini. Ini sekali salah berbicara, ribuan orang tergelincir, saya yang menjadi kerap jahanam. Maka jangan terpukau kepada Darutoid seperti itu. Tapi bantu, doakan, terus kasih masukan, kritik, saran, koreksi, terus. Itulah tanda kebersamaan kita. Yang berhak dipuji hanyalah Allah. Kalau melihat begini, Alhamdulillah, itu mah milik Allah. Begitulah, ya. Kalau lihat santri, eh santri, jangan takabur. Semua juga kemajuan milik Allah. Sing soleh, tawadu, gitu sajalah. Pujian kadang menggelincirkan. Doa, koreksi, saran. Itu jauh lebih berarti. Persahabatan sejati kita bukan berbau pujian. Tapi justru untuk memperbaiki agar kita bisa kumpul di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.